Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau as-salisu pembatal keislaman yang ketiga adalah man lam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar hati-hati ini barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan pendapat mereka maka dia telah kafir hati-hati orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, enam, atau ragu tentang kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan pendapat mereka atau aliran mereka, maka dia kafir. Enam. Kenapa demikian? Karena sudah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Perhatikan ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrik kafir enggak? Kafir. Nah, mahum seperti itu. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu, wah ana masih ragu ini. Orang musyrik itu kafir atau enggak sih? Orang Yahudi dan Nasara itu kafir atau tidak? Nah, itu seperti itu hati-hati. Atau bahkan membenarkan pendapat mereka atau aliran mereka. Wah, aliran orang Yahudi dan Nasara itu alirannya bagus, bagus, bahkan lebih bagus daripada agama Islam. Agama mereka itu agama yang Masya Allah agama yang penuh dengan keadilan contohnya. Seperti itu, itu bahaya. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau bahkan membenarkan keyakinan mereka atau pendapat mereka atau madhab mereka maka dia telah kafir. na'udzubillah ya. na'udzubillah Qala syarih Asy-Syaikh Fauzan hafidhullah taala, wa hadil masalatu khatiratun jidda. Permasalahan ini bahaya sekali yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Terjatuh kebanyakan orang yang menyandarkan diri mereka terhadap al-Islam. Jadi yang terjatuh dalam perkara ini bukan orang-orang kafir yang murni tidak. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam saja terjatuh itu loh. Orang-orang yang mengaku Islam terjatuh dalam kekufuran naudzubillah. Man lam yukafiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Perhatikan ini. Yaqul, contohnya dia mengatakan Ana walhamdulillah ma indi syirik katanya. Aku alhamdulillah segala puji milik Allah, aku tidak memiliki kesyirikan. Nah, aku muwahhid tidak memiliki kesyirikan. Wala asyraktu billah. Nah, dan aku tidak berbuat syirik kepada Allah. Walakin nas la ukafiruhum ini hati Tapi kalau manusia aku tidak mengkafirkan mereka. Ini keliru ya. Kalau manusia kami tidak mengkafirkan mereka itu benar. Ini kalimat haqqin urida biha batil. Paham? Kalimatnya benar, kita ahlu sunnah wal jamaah secara umum itu tidak mengkafirkan manusia. Cuman kapan kita mengkafirkan manusia ketika benar-benar dinas, diterang-terangan, dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya mereka kafir, kita kafirkan. Seperti itu. Jadi ucapan orang tadi perhatikan ucapannya tadi, walakin nas la ukafirhum. Akan tapi kalau manusia, aku tidak mengkafirkan mereka. Nah ini yang keliru. Keliru dalam artian apa? Secara mutlak keliru ya. Nah, Bahkan kita mengkafirkan orang-orang yang memang mereka itu kafir dari kalangan apa? Al-Yahud wan Nasara wal musyrikin. Karena dalilnya nas dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dalilnya ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wan nasara wal musyrikin fi nari jahannam. Bila berada di dalam neraka jahannam. nah jadi ucapan walakin nas la ukafirum ini ucapan apa? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan oleh pengucapnya ini orang yang tidak mau mengkafirkan ini apa? ucapan yang batil. Paham ya? Kalimatnya benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Karena dia tidak mau mengkafirkan, bahkan yang sudah dikafirkan dalam Al-Qur'an pun nggak mau kafirkan. Abu Lahab bagaimana? Wah, Abu Lahab itu anak masih ragu tentang kekufurannya. Jangan-jangan Abu Lahab itu tidak kafir. Jangan-jangan Abu Lahab itu masih muslim juga. Itu berarti dia apa? telah terjatuh dalam kekufuran. Naudzubillah ya. Jadi yang telah diterang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah mereka itu kafir, kafir. Seperti itu. Nah, Abu Lahab kafir jelas. Nah, Abu Jahal kafir jelas. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, Nakulahu kita katakan kepada dia, anta ma'araf din kita sikat ya. Kita sekarang kita bantah dia. Orang yang mengatakan tadi kita bantah. Antama ma'araf tadin. Kamu itu tidak tahu agama. Ya Yajibu antak antukafir man Allah Ini wajib kamu itu mengkafirkan orang yang Allah telah kafirkan. Seperti itu. Wajib bagimu untuk mengkafirkan orang yang Allah telah kafirkan. Wa man asyraka billah dan orang yang bersyirik kepada Allah taala. Wa tatabarra minhu dan engkau berlepas diri darinya kama tabarra Ibrahimu min abih wa qaumih. Sebagaimana berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siapa? Dari bapaknya dan kaumnya. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam nabi bahkan beliau dijuluki dengan apa? Imamul Hunafa. Nam, beliau adalah Imamul Hunafa, imamnya para Al-Hunafa. Al-Hunafa itu jamak dari Al-Hanif. Maka Nabi Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifah muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu beragama Yahud, tidak pula Nasrani, tapi agama beliau apa? Hanifan muslimah. Al-Hanif, al Mukbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Al-Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-Hanif muslimah. Nah, dan bahkan Nabi Ibrahim juga muslim seperti itu. Inna Ibrahim kanat nah, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, nah sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Dalam artian adalah tauladan. Nah, tauladan yang diambil ilmunya, diambil panutannya darinya. Kemudian qanitan lillah. Apa qanitan artinya? Qanitan ay ta'ian. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang diambil teladan, nah, ya, yang semua itu mengambil teladan atau tauladan dari beliau ini kemudian apa? Beliau juga orang yang taat. Naam, qanitanillah hanifa. Ini hanifa. Al-hanif wa al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Hanif adalah orang yang berpaling atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir, Azar. Nah, bahkan kaumnya juga sebagian kafir. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim apa? Menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh bapaknya dan juga enam pasukannya dalam artian pengikutnya. Kemudian setelah itu berhalanya ada satu yang ditinggalkan, dikalungkan kapak di lehernya. Kemudian suatu ketika bapaknya mengatakan, "Wahai Ibrahim, apa kamu yang melakukan seperti ini, perbuatan seperti ini?" Nabi Ibrahim jawabnya mudah, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar ini. Apabila mereka bisa berkata atau bisa berbicara, ternyata apa? terhujai dalam artian ternyata semuanya tidak bisa berbicara. Akhirnya bapaknya marah dan akhirnya mengumpulkan manusia waktu itu. Kemudian apa? Mereka membuat api unggun, api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Allah taala memberikan pertolongan dan mengatakan kepada api tersebut apa perkataannya? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi langkau itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, jadi apinya itu langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala menjadi dingin dan menyelamatkan. Perhatikan ini. Di dalam ayat ini disebutkan dingin dan menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin itu me menyelamatkan. Ada yang dingin malah membuat mati manusia. Nah, kedinginan akhirnya meninggal mati. Tapi ini apa? Api ini dijadikan dingin dan menyelamatkan. Itu fungsinya. Nah, ucapan Nah, menyelamatkan. Jadi dalam ayat tersebut bardan wasalaman itu menunjukkan bahwasannya apa? Nah, api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Wa qala innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini ucapannya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali zat yang fatarani. Apa makna fatarani? Khalaqani. Maknanya adalah khalaqani. Kecuali zat yang telah menciptakan aku fa innahu sayahdin maka sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala sayahdin dialah yang akan memberikan petunjuk barakallahu fikum ini menunjukkan apa berlepas diri Nabi Ibrahim alaihissalam nah daripada orang-orang kufar bapaknya sendiri ditinggalkan anak-anaknya atau istilahnya apa kaumnya pun ditinggalkan yang enggan tidak mau terima dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berikutnya kata beliau ausahaha madhabahum atau membenarkan keyakinan atau madhab mereka. Wahadi asyad ini juga lebih bahaya lagi. Lebih parah keadaannya. Kalau seseorang seorang muslim sudah membenarkan agama orang kafir, itu dia berada di atas bahaya yang besar. Contohnya dia mengatakan agama Kristen itu agama yang terbaik. Benar agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha itu agama yang yang bagus. Bahkan kalah agama Islam itu. Agama Islam itu kalah. Nah, seperti itu hati-hati ya. Seperti itu hati-hati. Nah, kita sahah madhhabahum apabila seorang tersebut membenarkan nah keyakinan mereka au qala fil ladzi ya'malunahu nadhar nah, atau dia mengatakan kepada orang-orang yang mengerjakan agama selain Islam itu perlu dicek lagi, nggak berani mengkafirkan, nggak mengatakan itu agama kekufuran, nggak berani dia, bahkan mengatakan mengatakan dicek lagi, dilihat lagi seperti itu. Hada innama huwa wasail yang seperti ini dinamakan dengan menjadikan wasail perantara-perantara. Nah, au yakul atau mengatakan haula ijuhal. Nah, jadi mereka mengatakan orang itu nggak kafir orang itu. Orang itu menjadikan perantara-perantara aja wasail. Nah, menjadikan wasilah perantara-perantara untuk sampai kepada Robnya katanya. Atau mengatakan haula ijuhal. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh wa fi hadzal amr an jahlin katanya mereka terjatuh dalam perkara kesyirikan atau kekufuran ini didasari kebodohan. Wa yudafi'u anhum bahkan orang ini membela mereka. Nauzubillah ya. hadza asyaddu kufran minhum. Yang seperti ini lebih parah keadaannya ya. Kekafirannya lebih parah. Nah, yang tidak mengkafirkan aja kafir, yang ragu terhadap kekafiran orang kafir aja kafir, apalagi sampai membenarkan. Mohon insyaallah. Jadi yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Eh? Atau ragu terhadap kekafiran orang kafir juga kafir apalagi apa membenarkan enam agama atau keyakinan orang kafir Nauzubillah. kata beliau li'annahu sahal kufur karena dia orang tersebut membenarkan kekufuran wasah syirk dan bahkan membenarkan kesyirikan au syak bahkan ragu fanaqulu lahu maka kita katakan kepada orang tersebut kaunuka musliman keadaan engkau sebagai seorang muslim wa tabi'an rasul dan keadaan engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam war rasul jaa takfiril musyrikin. Sedangkan Rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan apa? Mengkafirkan orang-orang musyrikin. Nah, perhatikan ini. Wa qitalihim dan memerangi orang-orang musyrikin. Wastibahati amwalihim dan menghalalkan darahnya atau hartanya orang-orang musyrikin. Wa dimaihim dan juga darahnya kaum musyrikin. Waqal dan Rasulullah berkata, "Umirtu atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata umirtu an uqatilan nas nah aku diperintahkan untuk memerangi manusia liyakul liyakulu agar mereka mengatakan apa la ilaha illallah nah akan mengatakan la ilaha illallah atau dalam riwayat lain Ibnu Umar ya nah umirtu an uqatilan nas ala nam hatta yashhadu Allah ilaha illallah itu wa anna muhammad rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wahisabum 'ala Allah itu. Naam. Tapi yang di sini hadisnya hadisnya Abi Hurairah ini ya sebutkan dalam catatan kaki itu hadisnya Abi Hurairah. Umir tuan qatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Liyaqulu agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya wa bu'istu bisayfi hatta yu'badullah. Hatta yu'badullah. Aku diutus dengan pedang dalam artian untuk merangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah hatta yu'badallah hingga Allah taala disembah. Kemudian Allah taala berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Mana fitnah ini syirik ya. Dan perangilah mereka orang-orang musyrikin hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah ai yakni syirkun. Nah, paham ya? Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Dalam artian agar tidak terjadi fitnah. Maksud fitnah ini adalah syirkun. Wa yakuna dinu kulluhu dan akhirnya agama itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika beribadah murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk kesembahan yang lainnya. Karena itu makna daripada kalimat la ilaha illallah adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalimat la ilaha illallah bukan bahan permainan, dalam artian ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut masih dituntut mengimani dengan dua rukun. Rukun la ilaha illallah yaitu an-nafyu wal isbat, meniadakan seluruh sesembahan sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Isbat menetapkan bahwasanya semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya dua rukun yang dia yakini dan dia amalkan, kemudian dia juga memahami syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah